بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الهادي إلى الصراط المستقيم الذي جعل لنا عبرة في آبائنا الأولين وجعل لنا أسوة في الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع رب زدنا علما وارزقنا فهما Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang justru menjauhkan kami darimu. Ya Allah, tambahlah untuk kami ilmu kami, dan berikanlah kepada kami pemahaman dan kefahaman. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun anda berada Para kekasih Allah Kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Para perindu syurga Semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Selalu menyertai anda semuanya kapanpun dan dimanapun anda berada Pujian-pujian kita panjatkan hanya untuk Allah, Rabb sekalian alam, yang telah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, yang telah menjadikan untuk kami, untuk kita, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari para pendahulu kita yang terdahulu, dan telah menjadikan untuk kita suri tauladan yang ada pada diri para nabi dan para rasul agar kita mengikuti jejak mereka kita mengambil pelajaran dari sejarah hidup mereka dan kita mengikuti petunjuk-petunjuk mereka sampai hari kiamat nanti sehingga kita mampu untuk bersabar sebagaimana mereka para nabi dan para rasul itu sabar. Kita sanggup mengemban gangguan-gangguan sebagaimana mereka telah mengembannya di jalan menyampaikan dakwah, mengajak manusia kepada Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam. Supaya juga kita mengetahui dan yakin seyakin-yakinnya dengan keyakinan yang sempurna bahwa jalan menuju syurga itu penuh dengan rintangan, halangan, penuh dengan onak dan duri, penuh dengan hal-hal yang tidak kita sukai dan dibenci oleh nafsu. Tapi sebaliknya jalan menuju neraka itu diliputi oleh syahwat hawa nafsu. Semuanya serba boleh, Supaya dengan demikian kita menempuh jalan menuju syurga. Sehingga kita kelak akan berkumpul bersama mereka, para nabi dan para rasul. Dan bersama orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka. Di dalam syurga-syurga Allah Rabbul Alamin. Allah Rabb sekalian alam. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun anda berada Cinta, ridho, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Selalu terlimpahkan kepada anda semuanya Kapanpun dan dimanapun anda berada Mempelajari kososul Ambiya Kisah para Nabi ini sangat penting Supaya ingatan kita menjadi segar dan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi. Supaya kita tahu bagaimana Allah menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman. Yang mana di antara mereka adalah para nabi dan para rasul itu. Agar supaya kita bertambah mantap keyakinannya dan keimanannya kepada Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Kita tambah yakin dengan jalan yang kita lalui menuju kepada syurga-syurga Tuhan semesta alam. Alhamdulillah kita telah mengkaji beberapa kisah para nabi dan yang terakhir adalah kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub alaihi wassalatu wassalam. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji kisah Nabi Ayub alaihi salam. Yang mana kisah Nabi Ayub ini juga telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya di dalam surat Sad. Surat Sad ayat nomor 41 sampai 44. Juga di dalam surat Muhammad. Ah, surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya maksudnya ayat nomor ke-83 dan 84. Mari kita masuk pada kisah Nabiullah Ayyub alaihi salam yang mana di dalamnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil Lalu kita jadikan bekal untuk kehidupan kita sekarang dan ke depan nanti. Nabiullah Ayyub alaihi salam adalah seorang laki-laki yang kaya raya, mempunyai harta yang berlimpah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadanya berbagai macam nikmat. Binatang-binatang ternak, para budak, dan binatang-binatang yang lainnya. Serta beliau mempunyai tanah yang luas. Seluas-luasnya. Beliau kaya raya, mempunyai harta dari berbagai macam jenis harta itu. Namun demikian beliau juga merupakan seorang yang beriman dengan keimanan yang benar. Beliau beribadah kepada Allah saja dengan cara peribadatan yang benar. Beliau ikhlas bertauhid hanya kepada Allah semata semakin bertambah ibadahnya. Apabila beliau mendapat nikmat dari Allah, mendapat kebaikan dari Allah, maka beliau selalu mensyukurinya dengan memperbanyak ibadahnya. Beliau seorang hamba yang beriman, yang tidak tertipu oleh harta duniawinya, yang mana harta itu tidak membuatnya sombong tidak membuatnya lalai. Beliau mengenal Allah dengan sebenarnya. Beliau beribadah kepada Allah dan beliau selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang amat sangat banyak itu dan yang bermacam-macam itu. Itulah semestinya keadaan setiap orang yang beriman yang beriman kepada Robnya, yang mengenal Robnya. Karena itu, wahai para pendengar setia radio dakwah Islamia, wajib atas kita semuanya untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Jangan mempersembahkan peribadatan sedikit pun kepada yang selainnya. Orang yang beriman itu tidak akan mempersembahkan ibadahnya kepada yang selain Allah. Dan dia tidak akan lalai daripada beribadah kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun yang sanggup membuatnya lalai. Orang yang beriman itu apabila diberi nikmat oleh Allah berupa harta, materi, duniawi. Apabila dia diberi kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat maka orang yang beriman itu akan mengetahui dan menyadari bahwa semua kebaikan dan nikmat itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Sehingga wajib atasnya untuk menunaikan syukurnya, bersyukur kepada Allah dengan cara tambah taat kepada Allah menambah ketaatannya kepada Allah. Dia tambah istiqamah mengamalkan agama Allah. Bersyukur tidak cukup hanya dengan lisan. Tidak cukup hanya memuji-muji Allah dengan lisannya. Tidak cukup hanya mengucapkan Alhamdulillah. Tapi bersyukur itu harus dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan anggota tubuh. Lengkap semuanya. Namun demikian, sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur itu. Termasuk hamba-hamba yang bersyukur adalah keluarga Nabi Dawud. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur." Keluarga Nabi Dawud itu bersyukur kepada Allah tapi sedikit di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang bersyukur. Apabila seorang hamba telah bersyukur kepada Allah, dengan syukur yang sebenarnya, dengan tiga rukun syukur, syukur lisan, syukur hati, syukur perbuatan anggota tubuh, maka pasti Allah akan menambah untuknya kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat itu karena Allah huwal karimul jawad Allah adalah al-karim yang maha laman al-jawad maha dermawan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid jika kamu bersyukur, sungguh pasti aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tapi kalau kamu kufur, enggak mau bersyukur, kamu ingkar, maka sesungguhnya azabku adalah amat sangat pedih. Walhasil Nabi Ayub alaihissalam tidak terlena oleh kenikmatan yang didapatkannya Beliau tidak lalai daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketaatannya bertambah, ibadahnya terus bertambah. Beliau semakin khusyuk, semakin tunduk kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Namun demikian Allah berkehendak untuk menguji hambanya Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian agar supaya Allah melihat walaupun Allah adalah Maha mengetahui, Maha melihat, tapi Allah ingin menampakkan juga di hadapan manusia betapa keikhlasan Nabi Ayub alaihi salam dalam beribadah kepada Tuhannya dan agar supaya tampak pula betapa kesabarannya menghadapi semua bala, semua bencana, semua musibah yang menimpanya. Para pendengar setia radio dakwah Islamiyah dimanapun anda berada. Cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu terlimpahkan kepada anda semuanya kapanpun dan dimanapun anda berada. Nabi Ayub diuji oleh Allah. Nikmat yang sangat banyak itu yang telah diberikan oleh Allah kepadanya dicabut oleh Allah, diambil kembali oleh Allah. Hartanya yang berlimpah diambil oleh Allah hewan-hewannya, binatang ternak dan yang lainnya diambil oleh Allah, budak-budaknya, tanahnya, semuanya diambil oleh Allah sehingga tidak tersisa sedikit pun daripada hartanya. Tanah yang dimilikinya rusak, hewan-hewannya mati semuanya sehingga tanam-tanaman, kebun-kebunnya rusak semuanya. Nabi Ayub diuji oleh Allah, beliau jatuh miskin. Bahkan disebutkan di dalam buku-buku tentang kisah para nabi. Termasuk di dalam Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Kathir. Rahimahullahu ta'ala. Keluarga Nabi Ayub diambil oleh Allah semuanya. Anak-anaknya diambil semuanya. Yang tersisa hanya istrinya saja. Ujian yang sangat berat. Coba bayangkan. Kalau terjadi kepada salah seorang di antara kita. Apa yang akan dia lakukan? Hartanya habis semuanya. Tidak tersisa sedikit pun. Keluarganya habis semuanya. Tinggal istrinya saja. Subhanallah. Ini ujian yang amat sangat berat. Beliau benar-benar jatuh miskin. Mulailah manusia di sekitarnya berbicara tentang keadaan Nabi Ayub alaihi salam setelah datangnya ujian itu. Satu persatu daripada masyarakat di sekitarnya mulai mencela, menghina dan memperolok-olokkan beliau. Ada yang mengatakan, Ayub ini kan ahli ibadah, tapi ternyata ibadahnya tidak bermanfaat di hadapan Tuhannya. Karena itu, dia jatuh miskin sekarang dan dia sengsara. Ada pula yang mengatakan, Ayub ini dibenci oleh Allah kalau Allah itu cinta kepada Ayub, tentu Allah tidak akan menjadikan Ayub itu jatuh miskin dan sengsara kayak gini. Ada pula yang mengatakan, ini Ayub ini karena dia tamak. Lalu dia dihukum oleh Tuhan seperti ini hukumannya. Berbagai macam hinaan, caci makian, olok-olokan, Subhanallah, inilah kehidupan dunia. Inilah kehidupan dunia, ada yang suka, ada yang benci, ada yang memuja, ada yang mencaci. Namun demikian, Nabi Ayub alaihi salam terus sabar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dilaluinya di jalan Allah Subhanahu wa taala musuh-musuh dakwah. Musuh-musuh Nabi Ayub. Mereka menyangka imannya Ayub bakal goncang. Ayub bahkan goncang imannya. Keyakinan keyakinannya bakal rusak. Namun apa yang terjadi kenyataannya? Ternyata Nabi Allah Ayub dengan adanya ujian-ujian yang amat sangat banyak dan berat itu. Imannya bertambah kuat. Keyakinannya bertambah mantap. Karena beliau benar-benar yakin, seyakin-yakinnya. Bahwa apabila Allah mencintai hambanya. Maka Allah akan mengujinya. Dan Nabi Ayub yakin seyakin-yakinnya bahwa ujian-ujian itu adalah meninggikan derajatnya. Orang yang sabar, tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali syurga. Memang benar. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah menguji hamba itu. Kalau hamba itu ridho, Allah ridho. Kalau hamba itu murka, Allah murka. Memang benar. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan orang-orang soleh. Seseorang itu diuji tergantung kadar keimanannya. Semakin kuat imannya, semakin kuat pula ujian yang diterimanya. Allah apabila mencintai seseorang, menginginkan kebaikan untuk orang itu, maka Allah memberikan kepadanya ujian-ujian. Untuk meninggikan derajatnya, menghapus dosanya, dan menambah pahalanya dan Allah memberikan kepadanya balasan syurga. Karena itu iman Nabi Ayub bertambah kuat. Lisannya tidak pernah diam daripada memuji Allah dan bertasbih kepadanya. Beliau selalu pasrah kepada Allah. Beliau mengatakan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Allah memberikan kepadaku apa yang dia kehendaki dan Allah mengambil dariku apa yang dia kehendaki karena Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi ujian Nabi Ayub bertambah lagi. Beliau ditimpa penyakit di tubuhnya. Penyakit yang mana para ahli sirah atau kososul ambiya menyebutkan penyakit yang amat sangat parah, banyak versi. Intinya adalah beliau benar-benar sakit tubuhnya luar biasa. Sakit badannya. Namun beliau tetap sabar. Beliau tetap mengharapkan pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau selalu berdoa, berdoa dan berdoa. Agar Allah meneguhkan imannya. Menjadikannya istiqamah. Agar Allah membantunya untuk sabar. Dan agar supaya beliau sanggup mengemban penyakit-penyakit yang memang menyakitkan tubuhnya itu. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah Dimanapun Anda berada Cinta, Ridho dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya Dimanapun Anda berada Sungguh Allah telah menguji Nabi Ayub Dengan berbagai macam ujian Nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya dicabutnya kembali. Semuanya habis. Hartanya habis. Keluarganya habis. Anaknya habis. Kekuatannya hilang melemah. Sawahnya, kebunnya, tamannya, hewan-hewannya. Rizki-rizkinya. Dan yang lainnya. Semuanya benar-benar telah habis bersih. Tidak, dimiliki, tidak dimiliki lagi oleh Nabi Ayub alaihissalam. salam tapi beliau tetap sabar dan tegar. Beliau hanya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah menyingkap semua problem yang beliau hadapi. Sebagian ulama menyebutkan bahwa beliau mengalami ujian yang berat itu selama tujuh tahun. Bukan main. Bukan satu hari, dua hari bukan satu minggu dua minggu, bukan satu pekan dua pekan, bukan satu bulan dua bulan, bukan satu tahun dua tahun, tujuh tahun. Ujian yang amat sangat berat, ujian ekonomi, ujian kesehatan, dan ujian rumah tangga. Semuanya dialami oleh Nabi Ayub. Beliau hanya berdoa kepada Allah Al-Malikul Latif yang maha raja, lagi maha lembut. Beliau hanya mengatakan, Rabbi inni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Wahai Rabb, sesungguhnya hamba ditimpa oleh penyakit, oleh madarat. Dan engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Beliau berdoa kepada Allah yang telah memberikan ujian kepadanya. Karena Allah yang memberikan ujian itu maha kuasa untuk menyingkap ujian itu dan menghilangkannya serta membebaskannya dari semua yang tidak disukainya itu. Beliau terus berdoa, bermohon, merintih di hadapan Allah. Beliau selalu mengulang-ulang doa itu dan beliau tidak pernah putus asa dalam berdoa. Karena beliau yakin Allah maha mendengar doa. Dan Allah pasti mengabulkan doanya pada saat yang diinginkan oleh Allah. Sampai akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Ayub salam Datanglah masa yang menggembirakan itu. Datanglah jalan keluar dari Allah. Inilah kehidupan dunia. Ada tangisan, ada tawa. Ada susah, ada senang. Ada saatnya miskin, ada saatnya kaya. Ada saatnya sakit, ada saatnya sehat. Allah berfirman kepada Nabi Ayub alaihi salam, "Urkut birijlik, hada mughtasalun baridun wa syarab." hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Beliau oleh Allah diperintahkan untuk menjejalkan kakinya ke bumi. Menghentakkan kakinya ke bumi. Lalu dari tempat itu keluar air. Lalu beliau pergunakan air itu untuk mandi. Kemudian beliau sembuh seperti sedia kala. Beliau sehat wal selamat sejahtera, keadaannya menjadi baik dan semakin baik dan juga Allah memberikan kembali kepadanya karunia-karunianya berupa harta yang berlimpah dan berbagai macam kebaikan seperti sedia kala bahkan lebih baik hewan-hewan binatang-binatang kebun taman tanah dan yang lain-lainnya Oh subhanallah Alangkah besar pemberian Allah Alangkah agung kebaikan Allah Kepada hamba-hambanya yang beriman Yang hanya mengharapkan pahala darinya Allah tidak akan pernah melupakan hambanya yang sabar Demikian pula Allah tidak akan pernah melupakan hambanya yang soleh, yang baik. Allah tidak akan pernah melupakan hambanya yang beriman. Yang dia selalu sabar. Mengemban semua bencana, musibah, ujian. Dan mengharapkan pahalanya hanya dari Allah saja. Ya, sekarang Allah telah menyembuhkan Nabi Ayub dari semua penyakitnya. Sekarang Allah telah memberikan kembali kepada Nabi Ayub semua kebaikan-kebaikan seperti sedia kala bahkan lebih baik diberikan kepada hambanya yang sabar. Yang benar-benar sabar itu sehingga menjadi percontohan. Sering orang mengatakan sabarlah seperti sabarnya Nabi Ayub. Sabar Ayub, sabarlah kamu seperti sabarnya Nabi Ayub. Karena yang paling identik dengan Nabi Ayub adalah kesabarannya menghadapi semua ujian itu. Mari kita dengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ayub alaihi salam di dalam surat Sod, surat ke-38 ayat 41 sampai 44 واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا ni'mal 'abd innahu awwab. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Allah berfirman, Hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Jadi Allah memberikan kepada Nabi Ayub nikmat seperti dia kala, termasuk juga diberikan kepadanya keluarga seperti sedia kala bahkan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mari kita dengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ayub di dalam surat Al-Anbiya. Al-Anbiya nabi-nabi ayat 83 dan 84. Wa Ayyuba إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya Ya Tuhanku Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka. Sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kisah yang sangat indah. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia, inilah kisah daripada Nabiullah Ayyub alaihi salam tentang kesabarannya dan ketegarannya menghadapi semua ujian ujian ekonomi, rumah tangga, kesehatan. Beliau tidak marah, beliau tidak murka, beliau tidak mengeluh, beliau tidak mengucapkan kata-kata yang menjadikan Allah benci dan Allah murka. Bahkan beliau sabar, beliau mengharapkan pahalanya dari Allah. Karena itu wajib kita untuk menjadi seperti beliau, meniru beliau apabila musibah menimpa kita. Apabila bencana datang kepada kita untuk kita sabar, tegar, kita rela terhadap keputusan Allah, qada dan qadarnya. Dia Allah Maha mengetahui dan Dia Allah Maha bijaksana. Semuanya diketahui oleh Allah dan semuanya pasti mengandung hikmah. Mari kita selalu mengingat ganjaran bagi orang-orang yang sabar bahwasanya Allah kalau cinta seseorang Allah mengujinya. Allah mencintai orang-orang yang sabar dan surga tidak bisa diraih kecuali oleh orang-orang yang sabar. Marilah kita menghiasi diri kita dengan akhlak sabar. Terutama yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ayub, Supaya kita sukses, supaya kita berhasil, kita beruntung mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat berupa syurganya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar supaya kita selalu melakukan hal-hal yang mendatangkan cinta dan ridhonya. Semoga kisah ini bermanfaat. Sampai jumpa pada kisah Nabi yang setelahnya nanti. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله Demikian mitra pendengar radio dakwah dimanapun Anda berada Kajian kita pada malam hari ini yang membahas kitab Qasasul Ambiya Dan pada sesi atau bab kisah Nabi Ayub alaihi salam Dan selanjutnya kami akan masuk pada sesi pertanyaan tanya jawab Dan kami masih mengundang Anda mitra pendengar radio dakwah Bagi Anda yang menginginkan pertanyaan Anda bisa mengirimkannya di 081334183554. Dan sudah banyak pertanyaan yang masuk, kami yang jawab pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustadz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengatasi rasa ujub yang terkadang timbul atas nikmat yang Allah berikan? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد Ahabbaka alladhi ahbabtani fi Semoga Allah mencintai anda Sebagaimana anda mencintai saya karenanya Bagaimana Cara mengatasi rasa ujub Yang kadang timbul atas nikmat yang diberikan Allah Caranya adalah dengan kita menyadari bahwasannya sifat ujub itu merugikan kita. Ujub itu adalah bangga diri, bangga diri, sombong dan semisalnya. Anda menyadari itu merugikan Anda. Orang yang punya sifat ujub dimurkai Allah, dibenci Allah dan nikmat yang ada padanya pasti dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujub adalah merupakan sifat yang membinasakan. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan talatun muhlikatun. Ada tiga perkara yang membinasakan, yang menghancurkan. Yang pertama-tama adalah syuhun muta'un. Sifat kikir lagi tamak yang ditaati. Yang kedua, wa i'jabul mar'i bi nafsi. Yang kedua, wa hawan muttaba' yaitu hawa nafsu yang selalu diikuti. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsi dan seseorang yang ujub terhadap dirinya membinasakan. Jadi Anda menyadari saja bahwa sifat ujub merugikan Anda. Allah membenci orang yang ujub, Allah memurkai orang yang ujub. Semua amalnya hapus, tidak diterima oleh Allah. Nikmat yang ada padanya akan dicabut oleh Allah. Dan juga manusia pun akan benci kepada dia. Manusia itu tidak suka dengan orang yang ujub. nggak suka seperti itu. Sehingga kalau orang punya sifat ujub, dia rugi di dunia, rugi di akhirat. Dibenci oleh Allah, dibenci manusia. Kemudian di antara solusinya adalah anda berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan rasa ujub itu dari hati. Ya Allah, cabutlah dari hatiku sifat ujub. Allahumma inni a'udzubika minal ujbi wal kibri. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari sifat ujub dan sifat sombong. Terus berdoa. Hanya Allah yang mendengar doa kita, yang mengabulkannya. Ya, semoga bermanfaat. Fadal. Assalamualaikum. Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti datangnya rahmat dari Allah untuk Nabi Ayub, yaitu dengan air untuk penyembuhan. Apakah di zaman sekarang seperti dukun itu datangnya dari Allah? Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. Ah, rahmat itu datangnya dari Allah untuk Nabi Ayub. Itu dengan air penyembuhan. Bagaimana zaman sekarang seperti ponari, apa datangnya dari Allah? Ya. Tentu saja kita tidak akan melakukan kias atau analog-analog yang batil. Jangan dikiaskan antara ponari dengan Nabi Ayub. Jangan dikiaskan antara batu yang dimilikinya dengan Hajar Aswad. Sungguh merupakan suatu kebodohan orang yang membuat analog-analog, kias-kias tapi yang batil, yang rusak, yang tidak nyambung sama sekali. Nabi Ayub adalah Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lain dengan manusia-manusia yang lainnya. Yang suka berbohong, suka menipu. Yang tujuannya adalah mencari materi duniawi dengan membodohi umat. Dan inilah yang terjadi zaman sekarang. Pembodohan-pembodohan. Memanfaatkan umat untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, golongan dan semisalnya. Jadi mengkiaskan ponari dengan Nabi Ayub itu adalah kias yang hanya dilakukan oleh orang yang telah hilang akalnya dan orang yang tidak waras. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum Ustadz yang dicintai Allah dalam meneladani kisah Nabi Ayub alaihi salam, apa yang harus kita lakukan ketika kenyataan yang kita hadapi tidak sesuai harapan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mencintai Anda dan semuanya di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Dalam meneladani kisah Nabi Ayub, apa yang harus kita lakukan? Ketika kenyataan tidak sesuai tidak ketika uh, harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Ya memang itulah dunia. Itulah dunia. Tidak semua yang kita inginkan, yang kita harapkan menjadi kenyataan. Kita harus menyadari itulah hakikat kehidupan dunia. Karena itu kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia di dunia, kita harus selalu siap dengan apapun yang terjadi di kemudian hari. Harus siap yang lalu sudah pernah kita kaji di uh, tentang kiat hidup bahagia yaitu bahwasannya di antara kiat hidup bahagia itu kita harus sanggup untuk uh, menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk di depan nanti. Kita sudah siap dengan aswaul ihtimalat, kemungkinan terburuk. Saya inginnya begini. Seandainya nanti begitu, ya sudah, saya siap. Nah, itu penting sekali. Sehingga ketika kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, kita tidak takut, tidak, tidak kaget. Kenapa? Karena kita telah memprediksi sebelumnya. Saya inginnya begini. Namun seandainya enggak terjadi begini, yang terjadi begitu, saya juga siap. Nah, itu enak, sehingga kita tenang hidup ini damai. Karena kalau Anda hidup dan Anda mengharapkan yang ideal, semuanya serba baik dan sempurna, maka Anda termasuk orang yang selalu menyesal, yang selalu menyesal dan selalu meratapi kehidupan. Karena yang Anda harapkan adalah sesuatu yang mustahil. Ya, inilah itulah dunia. Jadi banyak sekali kenyataan-kenyataan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita harus siap. Kita harus siap. Nabi Ayub diuji oleh Allah, Nabi Muhammad diuji oleh Allah, semuanya diuji. Dan memang orang beriman itu diuji. Nanti di surga nah, tidak ada lagi ujian. Di surga itu adalah bernikmat-nikmat, berlezat-lezat. Ya, capek hilang, payah hilang. Tidur di surga itu bahagianya lahir batin, jasmani dan rohani. Kalau itu di, di surga. Kalau di dunia ujian terus, diuji, diuji, diuji. Sampai kapan ujian ini berakhir? sampai limit hidup kita habis sampai mati. Selama jiwa di kandung badan, ujian tidak pernah berhenti, terus datang, ini hilang, datang yang itu, kadang yang ini belum hilang, datang yang itu, bertumpuk-tumpuk, terus seperti itu. Kita harus siap. Itulah kehidupan, itulah dunia, dan contoh-contoh telah banyak. Tinggal kita mengambil pelajaran daripadanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, pertanyaan pertanyaannya menyimpang, tapi mohon dijawab. Bagaimana Ustadz selain kita meneladani Rasul, sahabat juga para wali yang menyebarkan Islam di apa ini? Di Jawa, di Jawa. Iya, ini anu aja ya, ini di luar materi ya, kita jawabnya di dalam materi aja. Ya, Fantong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang anak cintai karena Allah, apabila kita di dunia ini ditimpa musibah yang tidak mengenakkan, apakah berarti kita kurang bersyukur ataukah dengan ujian itu kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Jazakumullahu khairan katsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya eh, tentang ujian yang menimpa kita itu apakah karena kita kurang bersyukur ataukah itu kita disayang oleh Allah ya ujian itu macam-macam macam-macam ada kalanya orang itu sudah baik tapi diuji oleh Allah nah berarti Allah akan menambah pahala orang itu akan meninggikan derajatnya dan menghapus dosa-dosanya. Namun ada kalanya orang itu bermaksiat, ya, bermaksiat, melanggar, enggak taat, diuji oleh Allah. Nah berarti Allah itu akan menyadarkan dia. Karena banyak orang itu tidak akan sadar kecuali setelah diuji. Jadi setelah diuji baru sadar. Jadi macam-macam. Intinya adalah kalau ujian itu menimpa orang beriman, itu diantara kelembutan Allah, kasih sayang Allah untuk membuat dia sadar, untuk membuat dia taubat, untuk mengajak dia kembali ke jalan yang lurus, untuk menambah pahalanya, untuk menghapus dosanya, meninggikan derajatnya, dan seterusnya. Itulah di antara kelembutan Allah yang tersembunyi di dalam namanya Al-Latif. Tampaknya itu keras kepada kita, kasar kepada kita. Tapi di balik itu mengandung kelembutan yang luar biasa. Alhamdulillah. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang anak cintai karena Allah. Ustadz, di buku cerita-cerita Nabi yang pernah anak baca, Iblis minta izin kepada Allah untuk menguji Nabi Ayub alaihissalam. Apakah hal itu dibenarkan Ustadz? Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Memang banyak buku kisah-kisah para nabi susul ambia. Namun demikian banyak juga kisah-kisah itu yang tidak sahih. Karena itu saya tidak membacakan yang menjadi pertentangan. Yang saya bacakan dan ceritakan itu yang insya Allah disepakati. Memang tentang Nabi Ayub ini banyak versinya. Banyak macam-macam. Sampai katanya Nabi Ayub itu tubuhnya benar-benar Eh, benar-benar uh, tubuhnya itu penuh dengan penyakit yang luar biasa, penuh dengan borok sampai katanya eh, itu eh, apa namanya daging-dagingnya rusak semuanya sehingga beliau dijauhi oleh semua orang, nggak ada yang suka, merasa jijik dan yang lainnya. Tapi itu pro dan kontra, ada yang membantah, nggak benar itu. Karena memang riwayatnya nggak ada, cuman cerita-cerita aja, katanya, katanya, katanya berkata fulan, berkata fulan, itu versi ya macam-macam. Kecuali kalau langsung dari Al-Qur'an qala Allah atau dari hadis sahih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita terima. Jadi banyak versi ya. Karena itu yang diceritakan tadi itu itu yang telah disepakati dan insya Allah tidak ada pertentangan di dalamnya. Ya, fadhil silakan. Assalamualaikum. Ustaz yang dirahmati Allah. Apakah seluruh nabi dan rasul hanya berdakwah atau berdomisili di Arab dan sekitarnya saja? Apakah semuanya menggunakan bahasa Arab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai Anda dan semuanya. Memang benar para nabi dan para rasul itu di jazirah Arabia ya Eh, dari negeri Syam, negeri Syam kebanyakan ya. Negeri Syam itu ya eh, meliputi Palestina, Lebanon, kemudian juga Suriah dan eh, apa namanya Yordania itu negeri Syam. Kemudian juga di Saudi Arabia yang sekarang ini Mekah dan Madinah memang di sana. Adapun mengenai bahasa, ya bahasanya macam-macam ya. Kalau Nabi Muhammad SAW itu bahasanya bahasa Arab. Kalau uh, Injil ya, Nabi Isa itu Injil itu bahasanya bahasa Ibrani dan yang lain-lainnya seperti itu. Assalamualaikum, Ustadz. Siapa nama raja waktu Nabi Yusuf alaihissalam menjadi menteri? Syukran atas jawabannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, mengenai siapa nama raja itu enggak perlu. Yang jelas nama rajanya bukan Roma Irama, yang jelas ya. Itu enggak perlu. Anda tahu namanya, enggak tahu namanya, enggak ada faedahnya. Yang penting Allah telah menceritakan ceritanya kayak gini loh. Nah, itu kita ambil faedahnya. Soal nama rajanya siapa, ini enggak perlu itu. Seperti juga kisahnya Ashabul Kahfi, ya Eh, tujuh pemuda yang masuk di gua disertai anjing, itu ada orang tanya, namanya siapa saja, warna anjingnya apa? Eh, itu nggak perlu. Kita tahu dan kita nggak tahu tidak akan menambah dan mengurangi iman kita. Yang penting telah diceritakan kisah itu kepada kita dan tugas kita adalah mengambil pelajaran daripadanya. Ya seperti itu. Kecuali kalau Allah menyebutkan namanya, Rasulullah menyebutkan namanya baru Adapun kalau kita nggak tahu, apalagi hanya katanya, katanya dan katanya, maka nanti hasilnya adalah tidak ada faedahnya. Karena, karena ini ada kenyataan. Sebagian orang-orang yang menyimpang itu mencatat nama-nama Ashabul Kahfi. Entah dari mana ngarang-ngarang ya. Versi-versi ngarang namanya, tulis namanya, namanya siapa. Lalu nama itu digantung di pintu rumahnya untuk jimat. Jadi buat apa? Ashabul Kahfi namanya dicatat, digantung di pintu rumah untuk jimat. Nah, itu nggak ada faedahnya. Itu melanggar, itu syirik. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, kalau kita sedang diuji Allah, apakah itu azab dari Allah karena disebabkan dosa-dosa kita atau karena Allah mencintai kita? Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada anda dan kepada semuanya. Ini hampir mirip dengan tadi tapi ada yang berbeda tentang adab. Apakah ujian itu bisa berupa adab ataukah Allah cinta kita? Dua-duanya bisa. Memang disebutkan dalam hadis, ujian bisa jadi adab. Adab ya, hanya saja kalau yang kalau yang terkena ujian itu orang beriman, maka itu hanya adab di dunia saja. Dan di akhirat dia telah terbebaskan karena dia telah diadab di dunia. Adapun kalau menimpa orang kafir, maka dia diadab di dunia, di harus masih ada adab lagi. Dan itu pun juga mengandung cinta Allah, karena Allah akan melebur dosanya, seperti itu ya. Adapun yang lainnya telah dijawab tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, Ustadz, begitu beratnya sabar dalam menghadapi istri yang tidak sesuai dengan kita, juga keluarganya. Ana tidak tahu ini azab atau ujian. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai azab atau ujian telah dijawab tadi dan mudah-mudahan telah jelas. Ah, dan yang pasti memang inilah kehidupan. Ah, dan yang penting adalah kita harus pandai-pandai mencari jalan keluar, memohon pertolongan dari Allah, meminta petunjuk dari Allah bermusyawarah, menanyakan kepada ahlinya dan kita menyadari bahwasanya roda kehidupan ini berputar, tidak mungkin orang itu susah terus, tidak mungkin senang terus. Semuanya ada waktunya. Semuanya ada waktunya, kalau saatnya nanti ya terjadi. Sehat terus enggak mungkin ada saatnya sakit. Sakit terus enggak mungkin ada saatnya sehat. Itulah kehidupan dunia dan semoga Allah memberikan kepada Anda dan semuanya jalan keluar yang terbaik dari semua permasalahan. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah anak-anak Nabi Ayub alaihi salam dikembalikan juga pada waktu Nabi Ayub alaihi salam dikembalikan kejayaannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada anda dan semuanya. Iya, dikembalikan semuanya. Apalagi tadi telah dijelaskan di ayat-ayatnya ya, surat Sot dan surat Al-Anbiya tadi, dikembalikan semuanya, hartanya, kekayaannya, binatangnya, tanahnya, sawahnya, kebunnya, anak-anaknya, bahkan dilipat gandakan oleh Allah. Bukan hanya dikembalikan lagi ya, dilipat gandakan oleh Allah. Diberi lagi yang baru, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itulah balasan orang yang sabar dan selalu mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Pak Ustadz yang diberkahi Allah. Bagaimana cara menyingkapi orang lain yang mengejek kita ketika kita sedang diuji? Kadang terpancing emosi dan kesal. Bagaimana caranya belajar sabar? Syukran atas penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga barokah Allah meliputi Anda dan semuanya. Memang hal itu menyakitkan ya. Sudah orang itu diuji, eh, ternyata eh, diejek oleh orang lain, diejek, dilecehkan. Istri sudah jatuh, eh, sudah jatuh tertimpa tangga. Memang itu menyakitkan ya. Karena itu diantara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu oh, beliau berdoa Allahumma inna na'udzubika min syamatatil a'da. Ya, kami berlindung kepadamu dari syama tatil akda. Dari ejekan musuh. Ejekan musuh. Maksudnya orang yang tidak suka kepada kita. Begitu melihat kita kena musibah. Mereka itu senang. Mereka mengejek kita. Dan itu menyakitkan memang. Itu menyakitkan. Itu lebih menyakitkan daripada musibah yang menimpa kita. Musibah biasa. Tapi diejek orang karena musibah menyakitkan. Hanya saja kita nggak usah terpancing emosinya. nggak usah. Ya sabarlah mudah-mudahan ini adalah melebur dosa saya. Mungkin saja saya punya banyak dosa dan anggaplah ini pelebur dosa-dosa saya. Ya. Tanpa beramal dosa kita telah dilebur karena orang mengejek kita, melecehkan kita dan kita sabar atasnya dan kemudian juga orang itu perlu diperingatkan, hati-hati loh nanti kamu akan kena balak juga. Ini ada orang kena balak kok diejek Nanti yang kena kamu bagaimana? Nah, seperti itu. Nanti dia juga takut. Ya, doakan aja. Mudah-mudahan dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anda nggak usah terpancing emosinya. Ambil saja sisi positif daripadanya. Di antaranya yang paling baik itu kita menghibur diri dan kita mengatakan mungkin ini adalah karena dosa-dosa saya dan mudah-mudahan ini adalah penebus dosa-dosa saya. Allah mencuci saya dari semua dosa saya. Seperti kain putih yang dicuci menjadi bersih kembali. Ya, dengan demikian kita malah bersyukur kepada Allah. Ternyata orang itu mengejek kita dan kita mendapat keuntungan yang sangat banyak dari ejekan orang itu. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum Ustadz dan kru Radio Dakwah islamia yang semoga sukses dunia akhirat. Bagaimana upaya untuk bisa sabar dan ikhlas menerima semua cobaan hidup? Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pakai amin atas doa-doanya ya. Semoga kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya dimanapun berada. Bagaimana caranya supaya kita bisa sabar dan ikhlas menghadapi semua cobaan hidup. Caranya adalah kita harus mengetahui keutamaan-keutamaan orang yang diuji lalu sabar. Ya, dari Al-Qur'an, dari hadis bagaimana keutamaan mereka. Mereka dicintai oleh Allah, mereka diridhoi oleh Allah, mereka dipuji oleh Allah, mereka mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah, mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Terus keutamaannya banyak. Allah cinta kepada mereka, Allah sayang kepada mereka dan seterusnya. Allah memberikan syurga, Kemudian itu adalah pelebur dosa, menambah pahala, meninggikan derajat. Cobaan-cobaan. Kemudian ada satu kisah. Coba renungkan kisah ini yang sangat indah ini. Yaitu ada seseorang yang bermimpi. Ketemu temannya yang sudah meninggal dunia. Temannya itu mendapat istana yang sangat mewah, sangat indah karena temannya adalah orang yang soleh. Namun ternyata di dekat istana milik temannya itu ada istana yang lebih indah lagi, luar biasa keindahannya. Lalu orang yang bermimpi itu bertanya kepada temannya dalam mimpinya, Wahai sahabatku, itu ada istana yang sangat indah, mewah, luar biasa. Milik siapa itu? Lalu temannya menjawab, itu milik seorang anak muda. Kemudian dia bertanya, Loh, kok bisa? Anak muda mendapat istana yang demikian mewah, hebat, mengalahkan istana Anda. Padahal Anda dikenal ulama besar, jasa Anda banyak. Kata temannya itu, memang benar dia anak muda. Dia meninggal dunia masih muda. Tapi dia itu adalah min ahlil bala fasobar. Dia adalah termasuk ahlul bala. Dia langganan kena musibah, langganan musibah, tapi dia sabar. Dalam hidupnya dia kena musibah terus, musibah ini, musibah itu, silih berganti macam-macam terus, penyakit, ekonomi, rumah tangga terus kena musibah dia. Dia sabar, dia sabar sehingga dia matinya masih muda karena sering kena musibah. Ya. Karena kesabarannya itulah menghadapi musibah, maka dia mendapatkan kemewahan, mendapatkan derajat yang tinggi, mengalahkan para orang tua yang banyak amalnya. Karena itu salah seorang salafus saleh rahmatullahi taala alaihi majma'in mengatakan laula masaibud dunya la waradna al-akhirata minal mafalis kalau bukan karena musibah-musibah di dunia, tentulah kami akan masuk akhirat dalam keadaan bangkrut. Jadi katanya itu kalau bukan karena musibah-musibah di dunia, tentu kami ini akan masuk akhirat dalam keadaan bangkrut. Artinya, yang menjadikan kita ini beruntung di akhirat, yang menjadikan kita masuk surga dan mendapat pahala yang banyak adalah karena musibah-musibah yang menimpa kita di dunia yang kita sabar atasnya. Ya mungkin itu dulu aja yang bisa dijawab pada malam hari ini. Dan kalau ada yang belum terjawab karena di luar materi atau yang lainnya, mohon dimaafkan. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا اللهم أمتنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم وادخلنا في شفاعته اللهم اسقنا من حوضه اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اكتب ذلك لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين Ya Allah Puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai dan mengikuti ajaran beliau lahir dan batin. Ya Allah, jadikanlah kami wafat di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berilah kami kelak hari kiamat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah kami minum dari al-haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit, yang barang siapa minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya. Ya Allah, Masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya Allah, tulislah semua itu untuk kami, untuk ibu dan bapak kami, untuk muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup ataupun yang telah mati. Allahumma inna nas'aluka حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء khatimah Ya Allah Kami mohon kepadamu husnul khatimah Agar engkau menutup umur kami dengan penutup yang baik Ya Allah ini adalah harapan kami Ya Allah harapan kami dan harapan kami Jangan kau sia-siakan harapan kami Ya Allah Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Kami berlindung kepadamu Ya Allah. Daripada kami mati dalam keadaan su'ul khatimah. Penutup umur yang buruk. Dan itu yang paling kami takutkan Ya Allah. Selamatkanlah kami dari apa yang kami takutkan ya Allah dan berikanlah kepada kami apa yang kami harapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun.